Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana yang terakhir kita ambil adalah mengenai bab An-Nasikh wa Mansukh, bab seputar dalil yang dihapus dengan dalil yang lain. Yang sudah kami jelaskan bahwasanya penghapusan yang diinginkan di sini adalah menghapuskan dalil yang syar'i yang pertama dengan dalil yang syar'i juga yang kedua. Yang kedua itulah yang dinamakan dengan nasikh, yang pertama dinamakan dengan mansukh. Yang jadikan hujjah untuk diamalkan adalah nasikh, sedangkan mansukhnya tidak diamalkan lagi. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Halaman yang ke 159. Wahal muslikhah itu ya. Asani. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum yang kedua, asani ila badalin. Jadi terkadang penghapusan dalil. Nah, barakallahu fikum, penghapusan dalil itu ada yang dihapus kemudian digantikan dengan sebuah pengganti. Ada pula yang dihapus tidak ada penggantinya. Kalau yang sebelumnya itu dihapus kemudian apa barakallahu fikum, enam tidak ada penggantinya seperti mengenai apa? Mengenai dahulu wajibnya bersedekah enam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian dihapuskan dan tidak ada penggantinya. Maksudnya pahamnya, maksudnya tidak ada pengganti mengenai sedekah tersebut. Mau dihadapan Rasulullah atau tidak Rasulullah Sallallahu Rasulullah SAW yang namanya sodakoh yang sifatnya na'am barakallahu fikum mustahabbah mustahabbah yang sifatnya wajibah wajibah. Tidak diharuskan dihadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asan yang kedua ila badalin itu ya. Nah, yang kedua adalah sebuah dalil syar'i yang dihapuskan kemudian ada penggantinya. Wal badalu qad yakunu akhaffa aw asqala aw musawiyan. Penggantinya jadi dalil syar'i yang pertama dihapus diganti dengan dalil yang kedua itu terkadang penggantinya itu lebih ringan daripada yang pertama atau terkadang lebih berat atau sama-sama. Sama-sama dalam artian enggak ringan enggak berat. Kita lihat misalul akhaffi Contohnya yang Naam semula berat menjadi ringan ayatul musabarah. Ayat berkaitan masalah musabarah ya, yaitu ayat perintah untuk senantiasa bersabar ketika menghadapi musuh. Kita lihat karena wajibu awalan anal 20 yaghribuna mi'atain. Dahulu sebelum dihapus bahwasanya 20 orang itu mengalahkan na barakallahu fikum yang wajib adalah 20 mengalahkan 200. Berat enggak? berat 20 mengalahkan 200 berat nah akhirnya yakni ar-rajulu an ashratin maksudnya satu orang itu melawan 10 berat enggak berat summa nusikha ila annal mi'atain yaghlibuna arba'mi'atin nah barakallahu fikum kemudian barulah dihapus eh, dihapus bahwasanya mi'atain 200 itu mengalahkan 400 nah Ini keliru nggak ya lafaznya? Keliru nggak kira-kira? Soalnya ayatnya nggak seperti itu ya. Nah, kalau ayatnya itu justru 100 mengalahkan 200 itu ya. Nah, mula alam ini apakah salah cetak atau enggak nanti cek di cetakan yang lain. Yang jelas, nah barakallahu fikum justru penghapusnya itu apa? Penghapusnya itu penghapusnya 100 mengalahkan 200. 100 mengalahkan 200. Nah, barakallahu fikum. Berarti kalau 200 mengalahkan Berapa? 400. Mungkin ini dilipatkan juga bisa. Kami ya, maksudnya itu 200 mengalahkan 400. Kalau 100 mengalahkan 200 gitu. Kita lihat, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jika ada di antara kalian 100 orang yang bersabar, nah mereka akan mengalahkan yang 200. Nah, berarti kalau 200 kali 2 kan 400. Kalau 100 kali 2 200. 200 mengalahkan 400. Mungkin aja itu ya maksudnya ya. Nah, kita lihat berikutnya. Itu berarti sesuatu yang berat menjadi ringan. Nah, yang berat dihapus diganti dengan yang ringan. Yang berikutnya wa misalu an yakunal badalu asqal. Sekarang contohnya yang justru penggantinya itu lebih berat daripada sebelumnya. Nah, barakallahu fikum, penggantinya lebih berat daripada sebelumnya. Kita lihat. Awwala ma furida siyam kana al-insanu mukhayyaran baina an yasuma au yut'ima an kulli yaumin miskinan. Dulu ketika awal kali diwajibkan puasa Ramadan, dahulu seseorang itu dikasih pilihan. Pilihannya boleh dia puasa atau dia nggak puasa tapi ngasih makan setiap harinya satu orang miskin. Ada pilihan nggak wajib itu ya istilahnya, nggak harus puasa itu nggak. Dulunya seperti itu. Tsumma ta'ayyana siyamu ba'da Kemudian barulah diwajibkannya, dipastikannya, diharuskannya puasa setelah itu. Berarti sesuatu yang ringan menjadi berat, ya enggak? Semula bebas, mau puasa silahkan, enggak enggak masalah. Yang penting bayar fidyah itu. Tapi setelah itu dihapus, wajib puasa. Jadi berat enggak? Berat. Apa maksudnya ya? Nah, pahalanya pun juga lain. Nah, dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Nah, barang siapa yang kalian menyaksikan tanggal 1, nah barakallahu fikum bulan Ramadan, maka puasalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum berpuasalah itu menunjukkan wajibnya berpuasa. Lamun lamul amr fal yasumhu. Apa maksudnya? Nah, semula dulu apa? Nah, barakallahu fikum yang mau puasa silakan. Nah, yang tidak puasa tidak masalah, yang penting bayar fidyah, ya kan? Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Nah, dan orang-orang yang mampu untuk puasa dia nggak puasa nggak masalah, tapi ngasih makan orang miskin. Itu dulunya. Ringan kan berarti? Yang puasa silahkan, yang nggak puasa nggak masalah tapi bayar fidyah. Nah, itu dihapus, diganti dengan wajibnya puasa Ramadan. Apa maksudnya ya? Yang ringan menjadi apa? Berat. Kita lihat di sini. Wala syakka anna takhyira akhaffu min ta'ayyunis dan tidak diragukan lagi bahwasanya pilihan itu lebih ringan daripada mengharuskan puasa, harus puasa. Li'anna taghyira awsa'u lil insan min at-ta'yin. Karena yang namanya taghyir pilihan, milih ini, milih itu, milih puasa atau enggak, itu lebih luas untuk manusia dibanding ta'yin memastikan, menentukan. Paham ya? Yang semula dulu mau puasa silahkan, enggak enggak masalah. Langsung dihapus harus puasa. Maksudnya ya? nah kecuali kalau sakit atau safar boleh dia enggak puasa saat itu tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Famankana kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, dan maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau lagi safar maka hendaknya menggantikan di hari-hari yang lain. Kita lihat berikutnya. Misalu an yakunal badalu musawiyan contohnya penggantinya musawiyan sama-sama, enggak berat enggak ringan. Paham ya? Mengenai apa? Mengenai perpindahan apa kiblat. Paham ya? Orang berpindah kiblat, semula dulu na barakallahu fikum nah, hafizakumullah, kiblatnya arahnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Ke nah Masjid Aqsa. Paham ya? Itu dahulunya. Nah, sempat Rasulullah dan juga para sahabat salat menghadap Baitul Maqdis berapa nah barakallahu fikum berapa bulan itu? Nah, 16 atau 17 bulan itu ya. Nah, barakallahu fikum kemudian dihapus. Dihapus menjadi apa? arah kiblatnya ke Ka'bah. Baitullahil Haram. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fiikum. Apa? Na'am dihapus itu kita lihat. Karena wajibu awalan an yastaqbilal insanu Baitul Maqdis fi shalah. Perhatikan itu ya. Dulu pertama kali diwajibkan seseorang ketika salat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa ketika salat. Tsumma nusikha ila istiqbalil Ka'bah, kemudian dihapus eh, dihapus dengan apa menghadap ke Ka'bah ringan atau berat atau sama aja? Sama aja. Paham ya? nggak ada nggak ada berat, nggak ada ringan. Wakilahuma wahid, dua-duanya sama, sama-sama menghadap kiblat. Fal insanu waqifun. Nah, maka manusia berdiri sawaun at, sawaun ittajaha ila kadza aw ila kadza aw ila kadza. Nah, barakallahu fik. Maksudnya apa? Maka orang itu berdiri mau dia mau menghadap ke sini atau menghadap ke sini, menghadap ke sini sama aja enggak? Sama aja enggak ringan, enggak berat itu istilahnya. Jadi ini contoh yang ketiga ini adalah apa? Penghapusan. Nah, penghapusannya itu tidak menunjukkan berat, tidak pula ringan. Sama-sama aja dengan yang dihapus. Mahum? Cuman perpindahan kiblat saja. Paham insyaallah ya? Naam. Kita lihat kulluhu wahidun. Semuanya sama, satu. Binisbati lil mukallaf ditinjau dari orang yang dibebani syariat. Laisa fihi farqun anna hadza asqal aw akhaf. Enggak ada bedanya. Eh, tidak ada bedanya ini berat ini lebih berat, ini lebih ringan nggak ada. Jadi ternyata untuk masalah pengganti ada tiga jenis. Untuk masalah pengganti ada tiga jenis. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, sebuah dalil syar'i dihapus kemudian diganti dengan sesuatu yang lebih berat atau dihapus diganti dengan sesuatu yang lebih ringan atau dihapus dengan sesuatu yang tidak berat tidak ringan sama paham nah barakallahu fikum seperti itu kita lihat di sini. Fa qala qailun, sekarang kalau ada orang berkata, "Bayyinu lana al-hikmata fima idza nusikha syai' min syai'in akhaffa ila asqal." Sekarang kalau ada orang bertanya, "Jelaskanlah kepada kami tujuan dan hikmah kenapa dihapusnya sesuatu dari sesuatu yang ringan menjadi berat?" Paham belum? Sesuatu yang semula ringan kok dihapus jadi berat itu hikmahnya apa? Tujuannya apa? Kita lihat. nakul. Kita katakan al-hikmatu amron. Hikmah tujuannya dua. Perhatikan ya. Semula syariatnya ringan dihapus dengan yang berat. Nah, itu memiliki dua apa? Dua hikmah, dua tujuan. al awal pertama, ibtila'un nasi bil qabul wa adami, Ujian, menguji manusia untuk menerima atau menolaknya. Wa hadza fihi imtihanun. Di dalamnya ada ujian. Cobaan, diuji dia tuh nerima enggak itu loh. Semula ringan, dihapus menjadi berat nerima atau enggak ujian bukan ujian mafhum eh nah ujian ibtilaun nas menguji manusia bil qabul wa adami untuk menerima atau menolaknya kalau dia menolak ya udah berarti dia tidak menerima itu ujian yang kedua asani bayanu hikmatillahi fit tadarrus fit tasyri' Yang kedua, menjelaskan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam tadarus bertahap. Tadarus itu bertahap ya bertahap di tasri' di dalam memberikan syariat. Fannasu yuqabiluna bil ahwan hatta tastaqbila nufusahum al hukm tsani bi kulli suhulatin. Maka manusia terkadang mereka menerima dengan sesuatu yang lebih ringan. Ya enggak? Sesuatu yang ringan dia terima. Setelah terima karena sudah sering terbiasa melakukan amalan tersebut hatta tastaqbila nufusuhum hingga hat, jiwa-jiwa mereka pun menerima hukum yang kedua dengan cara apa? Bikul suhulatin dengan nah penerimaan yang mudah. Karena sudah terbiasa sesuatu yang ringan tadi itu. Nah barakallahu fikum. Kemudian ketika datang hukum yang kedua, dia pun akan apa? Menerima sesuatu yang baru tersebut dengan mudah. maksudnya ya? Jadi nah barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang ringan dulu. Paham ya? Ya, agar hamba mengamalkannya. Nanti ketika datang yang berat itu sudah nggak kaget lagi gitu loh. Nah, maksudnya seperti antum salat tarawih. Salat tarawih ketika antum saksikan mungkin di mahat-mahat atau di pondok-pondok Ahlus Sunnah, mungkin hari pertama agak ringan, kedua ringan, ketiga ringan sampai mungkin pertengahan 20. Nah, setelah 10 malam terakhir agak berat. Karena antum terbiasa berdiri agak ringan, kemudian naik naik naik naik. Nah, ketika 10 malam terakhir kok agak panjang sudah biasa. Terbiasa berdiri agak lama itu istilahnya ya. Nah, Sebagaimana jamat sudah seperti itu. Ketika hari Ramadan pertama sampai ke-20 atau sampai ke-15 itu ber, berjenjang. Jadi pertama agak pendek, besok lagi agak panjang lagi surat yang dibaca maksudnya. Besok lagi agak panjang, agak panjang sampai sampai ke-20 cuma mulai panjang-panjang. Nanti ketika 10 malam terakhir walaupun satu rakaat dua juz, dua juz setengah itu sudah biasa. Nah, ya? Di sana gitu sih kan ya. Jadi sana itu barakallahu fikum kalau 10 malam terakhir apalagi malam ganjil satu rakaat itu antum misalkan wudhu batal mandi dulu makan dulu masuk ke situ masih satu rakaat belum selesai Namanya. nah ini kita saksikan ya mungkin kalau nanti ada rezeki bisa ke sana saksikan sendiri ya mungkin sebagian tempat juga ada seperti itu ya nah cuman di sana itu masya Allah jadi memang benar-benar dibikin tadarut pertamanya agak ringan ringan kemudian agak naik naik naik, naik sampai sepuluh malam terakhir terutama malam, malam ganjil panjang oh ya nah ini sekedar contoh saja nah Allah subhanahu wa ta'ala terkadang Eh, mensyariatkan sebuah syariat yang semula ringan. Tamnya. Nanti ternyata karena terbiasa tadi itu akhirnya ketika didatangkan sesuatu yang agak berat atau yang berat sudah terbiasa gitu istilahnya. Paham ya? Dengan tadarruj. Kita lihat. Fa idza qala qailun aw idza qala qailun apabila ada orang berkata, "Mal hikmatu fi naskhihi min al-asqalil akhaf." Nah, sekarang balikannya. Apa tujuannya penghapusan dalil yang semula berat menjadi ringan? Kalau pertama tadi apa? Ringan menjadi berat, ya kan? Kalau sekarang berat menjadi ringan. Tujuannya apa? Kita lihat. Nakul al-hikmatu dhahiratun. Nah, kita katakan hikmah tujuannya sangat nampak sekali, jelas sekali. Wahia pertama, at-takhfifu 'al ibad, memberikan keringan kepada hamba. Keringanan terhadap para hamba. Semula berat jadi ringan. Ringan enggak? Ringan. Nah, kita lihat. Yang kedua, bayanu rahmatillah azza wa jalla bi ibadihi haitsu khaffafa 'anil ibad. yang kedua tujuannya menjelaskan tentang rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dari sisi mana? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada para hambanya. Semula nam sebelum dipering, diperingan, na barakallahu fikum ketika 6 20 mengalahkan 200 berat enggak? Berat. Nah, diperingan ketika Allah telah melihat ternyata keadaan hamba itu enggak mampu. Keberatan, akhirnya diperingan. Nah, 100 mengalahkan 200-an itu. Nah, barakallahu fiikum. Jadi ringan. Kita lihat berikutnya. Wa idza qila mal faidatu minan nashi ila musawin. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir ini, apa faedahnya? Menghapuskan sesuatu yang apa? Sesuatu yang sama. Maksudnya itu pertama dalil pertama yang dihapus dengan yang menghapuskan itu sama. Enggak lebih berat, enggak lebih ringan, tapi sama. Kenapa itu? loh? Apa hikmahnya? Apa tujuannya kita lihat? Naqul kita katakan la yumkin an yaqa'a tasami bainan nasi mansukh min kulli wajhin. Perhatikan baik-baik. Tidak mungkin terjadinya kesamaan antara penghapus dengan yang dihapuskan dari seluruh sisi. Paham ya? Walaupun kelihatannya sama, tapi enggak mungkin. Sama dari seluruh sisi itu enggak mungkin. Mungkin sama dari sisi yang lain, tidak sama dari sisi yang lain. Sama-sama menghadap kiblat, sama enggak? Sama. Cuma kita lihat. Lakinnahu yaqa'u tibari fi'lil mukallaf akan tetapi terjadi ditinjau dari perbuatan mukallaf orang yang terbebani syariat. Amma bi'tibaril hukum fala. Adapun ditinjau dari sisi hukum maka tidak sama. Wal hikmatu. Apa maksudnya? Sekarang ketika menghadapi kiblat, Nah, semula ke Masjidil Aqsa, itu Baitul Maqdis, kemudian pindah ke mana? Ke Ka'bah misalkan. Sama-sama setiap orang dibebani, sama enggak? Sama. Tapi kalau di sisi hukum, dari sisi hukum itu bisa jadi enggak sama kita lihat nanti. Wal hikmatu anna Baitullahil Haram aula an yustaqbala min Baitul Maqdis. Hikmahnya tujuannya bahwasannya Baitullahil Haram, rumah Allah Ta'ala Al-Haram maksudnya adalah Ka'bah aula an yustaqbal lebih pantas untuk apa dijadikan kiblat min Baitul Maqdis daripada Baitul Maqdis ala anna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqul na'am karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah karena sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia itu adalah yang berada di Bakkah bahkan nama Mekah Paham ya? Naam. Wa inna jami'al anbiya'i qiblatuhum hiyal Ka'bah. Seluruh para nabi kiblatnya juga satu yaitu Ka'bah. Lakinna istiqbala Baitul Maqdis min tasarrufi ah ahfadil yahud awin nasara. Akan tetapi menghadap kiblat ke Baitul Maqdis adalah perbuatan-perbuatan yang dibikin oleh ahfad yaitu enam keturunan-keturunan atau cucu-cucu orang-orang Yahud dan Nasara. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga ketika menghadap ke Baitullah Haram, yaitu Makkah, Ka'bah, itu aula. Mau salah ya? Nah kita lihat. Wa yuqal dan dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala Baitul Maqdis lamma wasala ilal Madinah. Kalau ada yang mengatakan, itu buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghadap ke Baitul Maqdis ketika Rasulullah sampai di Madinah ta'lifan li Yahud. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melunakkan hatinya orang-orang Yahud agar mau kembali kepada jalan benar, masuk Islam. Karena di Madinah itu banyak orang Yahud. Orang Yahud yang ada di Madinah itu terdiri dari tiga kabilah besar kan? Tiga marga besar, tiga suku besar. Suku apa aja? Orang Yahud yang tinggal di Madinah. Apa? Quraisy, bukan. Quraisy itu orang kufar Quraisy orang Yahud yang tinggal di Madinah itu terdiri dari tiga marga besar apa ya apa apa apa Banu Quraida terus Hazrat Ansar terus Banu Nadir terus Terus Banu Qainuqa. Tiga ini ya. Tiga marga besar orang Yahud yang ada di Madinah. Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah. Paham ya? Naam. Nah, Rasulullah ketika sampai di sana langsung apa? Rasulullah masih menghadap ke Nah, Maqdis dalam rangka taklifan Yahud. Wa kana awwala ma qaddima Al-Madinah yuhibbu muwafaqatal Yahud fi ma lam yunha anhu. Dulu pertama kali Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah itu senang kalau mencocoki perbuatan orang Yahud pada perkara yang tidak dilarang tadi. Pada perkara yang tidak dilarang dalam rangka apa tadi? Ta'lifanil qulub. Nah, melunakkan hati-hati. Hati mereka kelunak dan mau masuk Islam itu maksudnya, paham ya? Nah, dulunya seperti itu. Idan naqul, jika demikian kita katakan inna hadzan naskha ila badalin mumatsilin. Nah, kita katakan berarti penghapusan ini penghapusan yang apa? Yang Nah barakallahu fikum kembali pada pengganti yang semisal. Hada bi'tibaril mukallaf ini ditinjau dari mukallaf, terbebani orang yang terbebani syariat. Karena mukallaf barakallahu fikum adalah orang-orang yang terbebani syariat. Semuanya sama. Paham ya? Laki-laki perempuan juga sama kan? Disuruh menghadap ke Ka'bah kan itu. Naam. Lakin binisbatil hukum akan tetapi ditinjau dari hukumnya fala budda an yakuna al-mansukh ilai aula bil hukmi minal mansukh. La syakka fi Akan tetapi dalam masalah hukum nah barakallahu fikum yang namanya mansuh eh, yang dihapuskan, nah barakallahu fikum itu lebih pantas dengan hukum daripada yang nah barakallahu afan. Bahwasanya penghapusnya itu lebih pantas daripada apa? Lebih pantas mendapatkan hukum daripada yang dihapus. Paham ya? Mansukh ilai maksudnya nasih yang dihapus. mansuh itu yang dihapus. Paham maksudnya ya? La syakka fi hadza ragu lagi di dalam masalah ini enggak dilakukan lagi. Maksudnya nah penghapusnya itu lebih aula, lebih pantas daripada yang dihapus itu maksudnya. Naam. Walamma dzakara al-mu'allif rahimahullah an-naskha wa aqsamahu wa annahu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Dzakara fi madza yakunu naskhu ini insyaallah besok ya. Tatkala mu'allif telah menyebutkan mengenai penghapusan dan pembagian-pembagiannya bahwasanya nasikh wa mansukh diperbolehkan secara akal dan terjadi secara syariat. Nanti beliau akan menyebutkan pada perkara apa saja yang terjadinya penghapusan ini pada pertemuan yang akan datang. Intinya kesimpulannya barakallahu fikum habibakumullah, penghapusan syariat yang pertama atau dalil syar'i yang pertama dengan dalil syar'i yang kedua itu imma ada penggantinya atau tidak ada penggantinya. Yang ada penggantinya imma berubah menjadi yang semula ringan menjadi berat atau yang semula berat menjadi ringan atau yang sama-sama. Nah, sama-sama di sini ditinjau dari mukallaf, sama-sama Naam di sisi orang yang dibebankan. Sama-sama misalkan semula menghadap kiblatnya ke arah Baitul Maqdis setelah dihapus semuanya lelaki dan perempuan al-mukallaf mengarahnya kemana? Ke Ka'bah. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Subhanallah, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.